Tapi yang jelas kalau suwon masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi baroka ila yaumil kiamat. Wong Nabi nu nak ngendikan lucu, seni, kalau seneng, Nabi njen seneng. Wong Nabi nu nopo kae? Sama tak nih santri gak sering kodok subuh, ngerti kodok subuh, sholat subuh. Lu nguniku yono ya ana macam Nabi yo ya tau kodok tenan, ya repot. Dan hadisnya sokeh, mau beda nih Nabi pisan sak umur kenapa? Pisan. Lha tapi nak kowe muni ra tau keliru nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kondo. Masalahnya beda mek kita kan jumlah ya kan. Tapi konco kula kurang ngajar, Gus. Gus niru Nabi tambah serik tambah apik <laughs> wae. <laughs> oh, cangkem kok. <laughs> Ya Nabi kan kodok bisa jadi niru Nabi tambah sering, tambah apik. Oh, dia. Ya Nabi itu kan poso Senin Kemis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kemis Kemis sunat ila yaumil. Ya. Sampean tak ceritani, ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula nak sering sinau usul fikih. Hadis kunut, ya kunut kados madzhab Syafi'i ini. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku Jokono NU ono Po, Muhammadiyah. Gue sekali-kali nganggo ukuran wong alim. Sing kuno tuh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Malik boten kuno. Nak gue darani kuno dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. <laughs> Olem goblok kok ora barbar. <laughs> Mulane kula nek takoki ikut jenengan kuno ta mboten aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kuno sunat. Nah Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darah nih buatan apa? Sunat. Lah anak partai-partainan polling aku ikon menang ya menang telu kan? Telu musuh nopo? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut satu bulan kan. Masyur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? Satu bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini ku masyur. Anna Rasulullah konata syahron yatu ala ri'lan wa dhikwa na usoya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang tag muslim redaksi ini Anna Rasulullah konata nawa syahron napa sing dongakno no nawa ala ri'lan wa dzakwan wa usayya asad Allah wa rasulullah karena penduduk ini membunuh para hufadul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andekan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah. Apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar marek Allah. Ya sunatun ila yaumil kiamah. Saya sama tak bedai Nabi sodakoh pisan pindo apa tiap detik sodakoh pisan bindo kan. Masuk sodako melitangi turu nganti sari meneh kan jurang ya mungkin. Tapi sunate sodako ila yaumil Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pasal Senin Kemis sunat ila mil kiamat. Nah, kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil kiamat. Karena perilaku kunut tahu dilampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kan perkara kodok kan kan perkara. maksud sekarang. Kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, oh, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyur kan Nabi tindakan terus tidur teng gua. Ya riyen anak niku. Ikla ala ya Bilal. Aku yang ngantuk Bilal. Ya, nak ngantuk sare mawon. Nah, tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jadi Nabi. Cara mriki nggih jam kali. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, cari <laughs> Bilal. Ya, ah, ternyata Bilal keturunan pisan. <laughs> Ah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keliru. Mulai nono kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodok iku tau dilakoni Nabi kok dia gegere gak karuan paham biasa mawon. Jumlahnya lo eling-eling. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, jajim piye jadi. <laughs> jadi Bilal lucu. dani ya Rasulullah ma akhodta. Sing dialami kula koyo sing dialami jenengan. Sami-sami <laughs> sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. <laughs> Artinya jari soal kodok kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalah? Salahkan. Kalau gak ngalami kados jeneng, aja. Saman kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahab itu. Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat kodok? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalil yang mergo Nabi pas kodok ngongkon Bilal. Adzan. Ayo, Nabi lali kodok barokai ditemukan hukum kodoklah disunat no. Lah iki santri nak kodok rawani azan. Malah <laughs> nek nak kodok kan ya, kutu azane tenang. <laughs> iki sunnah Nabi nak kodok iku apa? Azan. Paham ya? Makanya tidak usah berlebihan menganalisis makna ayat ini. Seakan-akan ada Quran diselipi apa se setan itu tidak masalah. Artinya tidak masalah. Toh nanti tersortir. Ya, napa tersortir. Disebut fayan sahuwahu mayul kisyaiton summa yuhkimu wahu napa ayati. Difaham ya, misalnya ono kiai salah, nyatanya ya ada di musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu tuh ada kiai punya kasus, entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh nopo polisi sing kasus oknum gak kata wong itu tetap butuh nopo polisi mengenai kurang ngerti keluhi kiai gus kiai kok sing salah ya akeh polisi sing salah akeh tetap dibutuh nopo tenang aja agama akan baik baik saja wane kula resah Gus nek ana kiye sing salah wong awam ora apa-apa lho salah iku awam ya masalah padha-padha dihisab masalah nek wong awam salah terus agak dihisab kowe malah tekelek iku wong ngono selama ini Kadang kiai-kiai lain cara berpikir, lu nak wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ono ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nak kiai popo ya ora ono, kabeh salah ya ono napa kisah hisab. Paham ya? Jadi kula suwon ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys sing komentari Imam Sawi no. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ora percaya tenan oleh oh, wis entek ngamek oleh ora percaya entek ngamek kowe kula waca mawon ben nak sing alim ya ben iling-ilingan nak sira ngalim ya ben tau krungu wis wis ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa kula waca Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari Qala Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah Lah yo ya, cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didawane Imam Suyuti batilatun apa? doa aja. batilah aku surah bener, mau maudhu'ah aku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok kira ulama. Tapi nak kulo setuju bi Imam Syuuti, Saya sependapat model qadiyat itu normal. Gini napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Gini terus napa? Tersortir. gue normal. Mau misalnya kados utang, itu kan yo ya normal. Rasulullah piaba Gini nanti utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang beong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mengani umatnya terus do diutang BPKB barang itu biasa ya. Di Nabi diutang itu jamak apa? Diran baju rompi. Neng Wong Yahudi sanggup neng non Muslim lah. Saya itu keterusan kan do neng Cina jaminan ini lah. Ben kok. Jadi sepanjang ngotot nih Wong Nabi nih Wong akeh. Nabi nih apa? Wong akeh. Kalau ngerti angkat tiga. Kunut berakunut sunat di. Ya Nabi kunut ya tahu. Rakunut Tahu, masa tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU <laughs> Oleh oh, goblok ora barbar. Leung kurut kok masalah NU Muhammadiyah ya, ora ana kaitane mbek NU napa Muhammadiyah. Kabeh ahli tarek sepakat nak mazhabe mazhab Ibu saya darani kunut gak sunat nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamat. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali sekali. Malah ada yang bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Sholat sunat qobliyat ya sunat, karena Nabi pernah melakukan. Ya kulo termasuk ulama, tapi Nabi pernah meninggalkan. Ya kulo anut sing Nabi ya meninggalkan itu Ya kira rasa anut aku, goblok ya anut aku paham. Ya? Tapi kulo sering buatan ngelakoni, alasan kulo gini Nabi pernah nopo Meninggalkan. Paham? Ya? Iya kan? Iku lagi sering damu iki iku cangkem Gus. Yo ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. yo iya, Gus sana pernah. aku nih, ngikuti sing Nabi ya pernah nopo meninggalkan. Ya perkara kan anggota ya perkara. Ya memang ya memang gak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora ora apa-apa kan. Apa bapak gue sergap sunat terus darani nak ditinggal popo goblok gue nanteng ijma ulama sunat kok nak ditinggal popo omongan itu popo, kan malah racilas jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fakih Jadi zaman berngerti logika-logika usul fakih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan satu dua kali itu akan sunat ilayomil. ya maka siwakan ya akhirnya sunat padahal Nabi melakukan ya tidak selalu sodako masuk Nabi sodako terus dia buatan ya Nabi pernah ngurus keluarga medui tamu macam-macam tapi ya sodako itu sunat ilayomil ilayomil kiamat tapi nak kodok boten, nah, itu kan kasuistik. Ini saja nih orang bobo nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan paham syaratnya wani apa oke syaratnya wani apa adzan nah wadi wani adzan gimana? monggo nah, padahal kadang kodok wageng sing kodok itu separuh <laughs> pondok-pondok ageng kadang sing kodok napa iku nak disunatno jamaah itu tetap sunat jamaah loh nggih sunat adzan kok iso dadi jamaah tandingan Wah, ngeri tenan itu jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi mah akhirnya Abilal disuruh adzan terus sholat subuh gini apa? Jamaah. Melane tengene bab kodok wa yusannu fil kodok jamaah. Kama waroda fil hadis gini gini.